bagaimana kiat agar semangat ta'awun dalam talabul ilm. Naam. Dari tausiah yang kami sampaikan telah disampaikan tadi. Ya. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini butuh ilmu itu kita butuh ilmu. Ini kebutuhan. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum itu menentukan sehatnya jasmani kita, maka ilmu menentukan sehatnya rohani kita. Ya. Kalau jasmani kita sehat dan kita menikmatinya dan kita senang bahagia dengan itu, maka tentunya lebih-lebih lagi kalau rohani kita sehat, kita bahagia dan senang dengan itu. Kalau kesehatan jasmani kita, keselamatan jasmani kita itu sebatas kebahagiaan kita di dunia, maka kesehatan dan keselamatan rohani kita itu berlanjut sampai ke akhirat. Kalau kita semangat ta'awun. Kita semangat pada diri kita dan semangat ta'awun untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dengan itu kita memenuhi kebutuhan makan dan minum kita. Kenapa kita tidak semangat untuk ta'awun yang dengan itu akan tercapai kebutuhan kita untuk kesehatan dan keselamatan rohani kita. kebutuhan kita terhadap ilmu adalah kebutuhan yang di, di, diibaratkan adadul anfus kebutuhan kita hitungannya adalah seperti hitungan nafas kita setiap saat kita butuh setiap saat kita butuh nah karena kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang itu semua membutuhkan ilmu. Jika kita tidak terbimbing dengan ilmu dalam perkara itu, maka kita akan berjalan di atas kebodohan dan kejahilan dan itu akan membahayakan kita. Membahayakan akhirat kita. Kemudian juga disampaikan tadi bahwa talabul ilm termasuk jihad fi sabilillah mengingat eh, kebesaran keutamaan ini tentunya akan memberi kita semangat ya memotivasi kita mendorong kita untuk semangat ta'awun karena ta'awun kita dalam hal itu tergolong ta'awun dalam jihad fisabilillah ibadah yang mulia Naam. Dan sudah disampaikan tadi ya kita berharap itu termasuk dalam kita termasuk minal mutasabbibina fi hadzal khair minal musyarikina fi hadzal khair mutalawinina fi hadzal khair kita termasuk dari kalangan orang-orang yang menjadi penyebab langgengnya kebaikan ini langgengnya majelis-majelis ilmu ini, daurah-daurah ini, langgengnya ma'had ini, masjid ini, madrasah ini yang terus dari situ ya, syariat Allah dipelajari, ilmu di situ dipelajari. Dari situ terlahir talabatul ilm, terlahir orang-orang soleh. Apalagi terlahir darinya kemudian nanti bifadl ada ulama. Tentunya karena kita termasuk yang jadi salah satu penyebab termasuk orang yang ikut terlibat punya andil termasuk ikut ta'awun kita berharap terus amal jariah mengalir kepada kita nah ini diantara kiat untuk memberi kita semangat kita mengingat ini tadi wallahu a'lam bagaimana kiat agar sukses dalam berpoligami Masya Allah نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم جميعا للتعدد نعم sukses berpoligami. Nah. Sudah disampaikan tadi, disinggung tadi bahwa poligami merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. dan membutuhkan ta'awun di antara suami istri untuk bisa menghidupkan sunnah ini yang pada kalangan masyarakat awam, masyarakat umum karena pengaruh-pengaruh pemikiran liberal dan semacamnya yang dengki dan benci terhadap syariat Allah menjadikan itu sebagai hal yang tabu yang memalukan dan seterusnya. Ya. Dan juga pengaruh adat Sehingga justru yang terjadi me, banyak yang terpalingkan dari ini kita berbicara secara umum kaum muslimin. Banyak yang terpalingkan dari syariat ta'addud ini poligami ini justru memilih jalur yang nista dan hina kepada perzinaan. Nah, Padahal apabila ini dihidupkan dan menjadi biasa sehingga saling mencontoh, saling melihat satu sama lainnya akan menjadi biasa. Dan ketika ini banyak yang melaksanakannya itu akan menjadi ringan bagi para wanita, para ummahat. Nah, yang penting sudah diingatkan tadi, dan itu kunci kesuksesan, yaitu apa? Ba'dallah azza wajal tentunya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah Subhanahu wa taala kunci kunci kesuksesannya adalah al-adl adil setiap orang merindukan keadilan, menyukai keadilan dan membenci tidak menyukai kedoliman. Begitu pula istri-istri yang dipoligami. Mereka merindukan keadilan. Ketika melihat suaminya yang memoligami dia dengan wanita lain, memadu dia dengan wanita lain, ketika dia melihat suaminya sebagai suami yang adil dalam perkara yang sekecil-kecilnya dalam hal pembagian waktu, jatah waktu. Ya, betul-betul dibagi dengan adil. Nah, dalam hal pembagian nafkah. Ya. Dalam hal menjaga perasaan istri-istrinya. Nah, menghiburnya dan menyenangkannya ketika muncul kecemburuan Nah, dengan siasat-siasat syariah, dengan siasat-siasat ya yang tidak bertentangan dengan syariat, namun sejalan dengan konsep keadilan. Yang boleh jadi ketika di sini muncul kecemburuan pada istri yang satunya, kemudian dia berusaha menyenangkan, menghiburnya dan beri hadiah-hadiah sehingga dia senang. Tapi ternyata di saat yang lain di sana pun sama digitukan. Namun ini merasa masya Allah dirinya betul-betul disayang dan diperhatikan oleh suaminya sehingga dua-duanya jadi senang tiga-tiganya jadi senang dan semisalnya ya terkadang ya butuh pengorbanan-pengorbanan nah jadi ini tadi adil kemudian penyayang pemerhati ya tidak sewenang-wenang mengerti pengertian. Nah, ketika dia memadu ya istrinya dengan istri yang lain harus pengertian. Kecemburuan mesti timbul. Jangankan istri-istri kita ummahat. Istri-istri Nabi ummahatul mukminin. Nah, mengalami kecemburuan itu. Dan itu harus difahami. Jangan kemudian ketika muncul kecemburuan kemudian keluar kalimat-kalimat kata-kata yang itu menyakitkan dari istri menyerang suaminya karena memang itu akibat kecemburuan dia kemudian langsung ditanggapi dengan tanggapan yang menghancurkan hatinya. Ya, memang harus lapang dada, harus sabar. Nah, harus sabar. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dalam satu safar melihat Nabi Alaihissalam dengan istrinya yang lain, kemudian tumbuh eh, muncul cemburunya sampai-sampai Aisyah berlari ke arah semak-semak kemudian kedua kakinya dijulurkan ke semak-semak kemudian berdoa ya Allah datangkan kala jengking untuk menyengat kakiku biar aku mati saja semisal dengan itu nah ini sudah karena akibat kecemburuan sampai seperti itu dan itu termaafkan. Nah, jadi sampai setingkat itu bisa terucap. Ini harus disadari. Jadi, jadi kalau ingin poligami hal yang disiapkan. Latih kesabarannya, siap sabar ya. Hah? Siap sabar? Nah. Bismillah. Siap adil, bismillah. Nah, jangan main bentak-bentak saja main-main pukul tempeleng sana sini dan seterusnya, main lempar ini lempar itu. Nah. Ya, istrinya sudah cemburu dan itu kemudian meja diangkat dilempar. Nah, ya tidak akan sukses kalau begitu. Nah, harus sabar, lapang dada. Nah, bijak. Siapkan itu semua. Ada di antara antum yang siap? Masya Allah. Nah, siap adil, siap sabar, lapang dada, perhatian, lembut. Nah, samping berdoa kepada Allah SWT agar diberi taufik. Nah, berdoa kepada Allah SWT agar ditolong. Allah yang memberi kemudahan, Allah yang menjadikan hati istri kita ridho ketika ada hal-hal yang mungkin luput dari kita, kekurangan, kesalahan. Nah, ya, kalau istri melihat, ya, kita banyak kebaikan, banyak perhatian kepadanya, ya, kemudian merasakan kepuasan-kepuasan, mungkin ada hal-hal yang kita, ya, namanya manusia, tidak terlepas dari yang namanya lupa, salah, ya. Nah, maka dia akan menutup mata dari itu. Dia akan menutup mata dari yang yang itu dan dia maafkan, dia ridho dengan kekurangan pada suaminya karena di sisi lain dia dia eh, naam merasakan kebahagiaan. Wallahu a'lam. Bagaimana kita meluruskan niat dalam talabul ilm dan bagaimana caranya beramal dengannya. Itu. Luruskan niat tadi sudah kita dengar, menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Dan merupakan ibadah yang paling agung. Ya, sebagaimana kita dengar dari Imam Ahmad. dan namanya ibadah dipersyaratkan ikhlas. Nah, dipersyaratkan ikhlas. Sebabnya kita sholat, kita berpuasa dan yang lainnya dengan ikhlas. Begitu pula kita belajar menuntut ilmu hadir di majelis dengan ikhlas. Nah, niatkan ketika kita mendatangi suatu majelis ilmu, niatkan untuk beribadah, ikhlaskan mengharapkan pahala di sisi Allah. Sedang menempuh perjalanan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu diingat luruskan niat kita datang bermajelis ilm untuk menimba ilmu untuk mengikis memberantas kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, semakin bertambah ilmu kita, kita akan semakin sadar betapa bodohnya kita. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Kullama ilman izdattu ma'rifatan bijahli kata Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahmatullah alaih Setiap kali ilmuku bertambah kata beliau Setiap kali itu pula aku sadar Semakin menyadari, mengetahui kebodohan yang ada pada diriku. Bagaimana itu? Ada yang antum faham ini? Ketika satu masalah ini saya dapatkan ilmunya malam ini. Aku pun sadar oh berarti kemarin dan dan dan dan itu saya tidak tahu masalah ini. Baru saya tahu malam ini. Hanya terbuka lagi berarti saya masih bodoh. Bertambah lagi ilmu, masalah berikutnya dapat lagi ilmunya sadar lagi loh kemarin belum tahu kan kemarin saya masih bodoh masalah ini baru dapat ilmunya sekarang tambah tahu lagi berarti memang masih bodoh terus seperti itu jadi bukannya seseorang itu makin bertambah ilmunya makin congkak nah justru semakin sadar wah ternyata memang ini masih bodoh, masih bodoh, berarti masih harus terus belajar, masih harus terus belajar. Jadi belajar bukan untuk bangga-banggaan dengan ilmu yang dimiliki, Nah berhasil menghafal Al-Quran bangga kemudian sombong dengan itu. Nah ingin dipuji dengan itu. Berhasil menghafal sekian. Tidak, bukan itu. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ditambah lagi dengan niat yang mulia tadi. Penjelasan Ibn yang disampaikan dari kitabul ilm. Meniatkan agar bisa ikut berjuang mengambil andil dalam perjuangan jihad fisabilillah untuk mengajari umat, untuk mengangkat kebodohan dari umat. Luar biasa, mulia. Nah. Kemudian beramal dengannya. Sudah diterangkan tadi. Setiap kali belajar suatu permasalahan, masalah ilmiah, akidah masalah akidah misalkan ya. Nah, satu perkara, prinsip, dari usul ahlus sunnah wal jamaah prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah apakah itu terkait dengan rukun iman yang pertama yaitu tauhid rububiyah uluhiyah asma sifat nah misalkan asma sifat ya belajar diajari di masjid dapat ilmu bahwa diantara nama Allah ini diantara sifat Allah ini yakini nah itu beramal maksudnya tidak kemudian ya seperti ya al-mu'attilun orang ahlu ta'til yang menolak ya nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau meyakini itu ditakwil karena tidak logis tidak masuk di akalnya karena dikias dengan makhluk mendengar bahwa Allah punya betis Allah punya telapak kaki Allah punya dua tangan Allah punya jari jemari Allah punya dua mata Allah tertawa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian ah masa masa Allah seperti itu tidak masuk akal tidak logis kemudian ditolak nah, itu kan tidak beramal nah ya kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, yang thabit tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ala wajhin yaliqu bijalali dengan bentuk yang selaras dengan kesempurnaan diri Allah, keagungan diri Allah Subhanahu wa taala. Bila ta'tilin tanpa menolaknya wala tahrif tanpa dipalingkan ke makna yang lain wala tamthil tanpa menyamakan dengan hakikat sifat makhluk wala takyif tanpa menetapkan kefiah bentuk tertentu bahwa tangan Allah itu begini, telapak Allah begini, tidak. Itu tidak sama dengan makhluk dan kita tidak tahu bagaimana. Nufawwid hakikatahu ila Allah Subhanahu Kita kembalikan hakikatnya kepada Allah. Namun kita yakini maknanya seperti itu. Hakikatnya beda dengan yang dimiliki oleh makhluk. Sebagaimana kita mengetahui adanya tafawut, adanya perbedaan hakikat di antara makhluk, kita tahu bahwa tangannya atau telapak kaki gajah beda dengan tangan atau telapak kaki semut. Gajah yang besar begitu tidak mungkin kakinya telapak kakinya telapak kaki semut. Semut yang kecil begitu badannya tidak mungkin kakinya tangannya telapak kakinya seperti telapak kaki gajah. gajah. Tidak selaras. Ini contoh. Nah. Ini contoh. Di antara makhluk Walillahil mathalul a'la, al a'la. jadi Allah SWT penyifatan yang maha sempurna. Apalagi Allah dan Allah tidak bisa dikias, disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Ini contoh. Rukun iman yang pertama, bab tauhid asma sifat. Rukun iman berikutnya, beriman dengan malaik malaikat dan dan dan seterusnya. Ya. Apa yang kita pelajari dari kita kita yakini, kita imani, itu beramal. Kita belajar dalam mas masail ilmiah, al-fiqhiyah, kita belajar misalkan dalam masalah sholat satu sifat sholat tata cara sholat dari Nabi SAW yang disampaikan hadisnya seperti ini ya tata caranya seperti ini nah apa yang selama ini kita tahu kita dengar ya karena tidak ada dasar ilmunya Atasnya hanya sekedar ikut-ikutan lihat masyarakat begitu cara soalnya, ya ikut juga karena belum belajar nah setelah kita belajar kita pun mempelajari oh begini caranya sifatnya ini haditnya nah kita amalkan kita tinggalkan itu yang dulu nah kita perbaiki sekarang sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Ini contoh. Nah. Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih betul-betul Imam Sunnah betul-betul berusaha jika ada datang ilmu sampai kepada satu hadis dari Nabi betul-betul berusaha untuk bisa mengamalkannya. Ya, sampai-sampai sampai kepadanya hadis Pernah Nabi SAW dibekam kemudian memberi bayaran ya kepadanya. Nah, kemudian dia pun ingin mengamalkannya, maka dia pun menyiapkan bayaran yang serupa yang disiapkan oleh Nabi yang diberikan oleh Nabi ketika itu. Kemudian dia pun sengaja berbekam dan memberikan itu hanya untuk meniru Nabi dengan hadis itu. Nah, begitu besarnya semangatnya. Barakallahu fikum. Apakah penduduk surga sudah ada? Maksudnya? Kalau maksudnya penduduk surga, yakni calon-calon penghuni surga, para nabi dan rasul, kan tentunya. Ya, para siddiqun, asyuhada, syuhada was mereka calon-calon penduduk surga. Nah, apakah maksudnya bahwa mereka sekarang sudah dalam surga? Jasad dan ruhnya? Maka jawabannya tidak. Nah, karena kiamat belum terjadi. Akhirat belum datang. Mereka masih menjalani alam barzakh. Namun datang khobar hadis yang mengabarkan bahwa arwah ahli jannah fil jannah muallaqah fi asjaril jannah ta'kulu min anharil jannah wa asjaril jannah bahwa ruh-ruh penduduk surga itu ada di dalam surga. Ruh yang berpisah ini yang dicabut dari jasad dengan itu mati. Nah, yang mereka menjalani alam barzah. Ya. Di mana ruh-ruh itu berada? Ruh-ruh orang beriman berada dalam jannah, bergelantung di pohon-pohon dalam surga, minum dari sungai-sungai yang ada di surga, makan dari buah-buah yang ada dalam surga. Nanti jika malaikat Israfil alaihi salam meniup dalam asur dalam sangkakala kemudian ruh-ruh itu pun berterbangan dan masuk ke dalam jasad-jasad dibangkitkanlah orang-orang semuanya dari kuburan dikumpulkan di padang mahsyar melewati proses fase-fase yang diberitakan ini termasuk dalam rukun iman al-iman bil yaumil akhir di sana terjadi eh, beberapa perkara yang wajib kita imani ringkasnya ya sampai kemudian ahlul jannah masuk dalam jannah ahlul nar masuk dalam nar nah nah itu baru eh, baru terrealisasi terjadi penduduk jannah dalam jannah penduduk neraka dalam neraka nah adapun sekarang tidak difahami ini barakallahu fiik Alhamdulillah nah ini beberapa pertanyaan yang telah kami jawab nah dengan dengan dengan ini selesai majelis kita وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد تفضل وجزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك